Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa tub innaka antat tawwabur rahim fataqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka Ya Dal Wal Ikram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Muhammadin Sayyidil Mursalin asma'in Qala mu'alif rahimahullah ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi Wa maddana bi asrarihi وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Kula nerusno sifat sifat wali. Tuku binten pertemuan gak entek-entek. Niki tanda demen wong sing demen dijanji besok bakal kumpul biar niru seketik seketik napa ingkang dados sifat-sifate para wali Bismillahirrahmanirrahim Abu Ali Al-Jurjani berkata Al-waliyu huwa al-fani fi halihi al-baqi fi musyahadatil haqqi subhanahu tawallallahu ta'ala siyasatahu fatawalat alaihi anwaru tawalli lam yakun lahu an nafsihi ikhbarun wala ma'aghirillahi ta'ala kororun. wali itu sirna memandang kondisinya abadi pandangannya kepada Allah Allah selalu melindungi perjalanannya sehingga tampak terus menerus cahaya kewaliannya. Ia tidak pernah menceritakan tentang dirinya dan tidak pernah punya ketetapan artinya kesenangan hati dengan selain Allah. Wali niku sirna memandang kondisinya. Monggo Bapak kita rasa no dibanding bi awake dhewe. Awake dhewe ku sing dipandang ku kondisi dirinya. Nek loro sing diangangen sing disawang ku lorone nek waras sing disamang warasi. kapan pinuju rumongso bisa ibadah mandeng Kapan ne maksiat iku memandang maksiat. Nek jurnati neng rasa ikhlas, memandang ikhlase. Kapan jerone ati rumongso nikmat ibadah memandang nikmati ibadah. E. Iku awak dhewe. Wali ku sirna memandang kondisi dirinya. Nek awak lara ora nyawang lorone awak. Sing disawang lara iku paringane Allah. Panjenengan mesti nyawang prihatin mbek lorone, Sampai jaluk Fatihah nang pengajian malam Selasa. Nek wis ngono ku sing disawang awake, lorone awake terus. Nek wis ngene lali bojone, lali anake. Kadang sampai lali zikir Allah. Duh niki nek kula sampeyan selalu memandang apa maneh ndang wong sing ngopeni kecantikan kukulan sita wis jerit. Kuatir gak disawang wong. Menurut Bapak, kondisi dirinya niku terkadang kalau jenengan ku krasa enak. Krana rumangsa enak omong-omong mbek kancane. Aku mambengi lho wiritan kok suwe nak gak kaya biasane. Enek e dikandakno mergo man mandang. Hmm. Nek mboten mandang ora dikandakno. No malih nek pinuju sumpek. Hmm. Sak donya krungu kabeh. Nggih berkumandang kondisi dirinya. Hmm. bapak pinuju sumpek, pinuju susah. eh wadul-wadul wong liyo, yai klan ku kebelekan utang. Hmm. Salahmu dewe. Hmm. Nek pian gak utang nek gak kebelekan. Hmm. Ku selalu mandang dirinya. Wali boten, yeah. Ku wali ku cara lahir cara lahire luwe ora kandha luwe. Nggih. Jambake luwe ku tambah nikmat nggih. Mergo niki paringane Allah. Masa diparingi sakit sing nemen gak mandang sakite. Isih mandeng ya Allah. Alhamdulillah sing diparingi sakit kok wetengku dudu imanku. Hmm. Alhamdulillah sing diparingi sakit kok sikilku. Hmm. Kok dudu imanku. Nek imanku diparingi sakit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, <laughs> wali Pak, aduh gak wae dhewe. <laughs> Yang baik abadi pandangannya kepada Allah. Abadi. Tiwaliku nyawang awake dhewe nggih nyawang Allah. Muga awake dhewe yang menciptakan Allah. Nggih nyawang bit-bitan nyawang Allah. Nyawang gunung-gunung memandang Allah melihat bintang-bintang di langit, memandang Allah. Ku selalu yang dipandang Allah, pandang Allah. Setiap melihat makhluk, maka yang dipandang hatinya adalah khalik. Mata memandang makhluk, hati memandang khalik. Nek sampean bisa somuno, Pak, saman belok bocah ayu gak apa-apa. Hmm. <laughs> Nek sakit ngoten sama nyawang bocah ayu gak apa-apa, boleh. Asalkan mandang bocah ayu sing mbok pandang atimu Gusti Allah. Oh sesuk mbok pandang kentole kok. Kok mbok pandang kentole dadi metu syahwate. <laughs> Allah. Iki abadi memandang Allah Iya. Setiap memandang makhluk selalu memandang Allah. Tahu memandang Allah. Iya. Karena saat meniku Allah selalu melindungi perjalanannya. Perjalanan waliku selalu dilindungi Allah. Baik perjalanan secara lahir perjalanan perjuangan agama, perjalanan di dalam mengurus kemaslahatan umat, niku selalu dilindungi Allah terus. No malih perjalanan hati dalam menelusuri makom-makom. Makom-makom niki pura bapak ini kata dalam menelusuri ahwal batinah ahwal batinah niku dawe Imam Suhrawardi menurut istilah orang-orang sufi ahwal batinah niku enten telu nomor siji al muhadarah Nomor loro al mukasyafah. Nomor telu al musyahadah. Nomor siji al muhadarah artinya hati selalu hadir bersama Allah. Hati hadir bersama Allah niku prakteke ya nopo, prakteke ku atiku eling Allah terus eling Allah terus dimanapun berada selalu merasa diawasi Allah Niki tingkatan ahwal sing paling ndek. Ahwal yang paling rendah. Muhadarah. Kulo jangan kok diparingi ahwal sitok nih Muhadoroh bagus, Pak. Karena selalu mandang Allah, selalu merasa diawasi Allah. Ya. Saban Arabi absen ngaji mesti malu kepada Allah. Ya. Nek merasa diawasi polisi mboten. Nek polisi ini gak enek kendel melanggar. Nek polisi ini turu <laughs> kendel melanggar. Kalau hanya diawasi orang tua, jauh dari orang tua melanggar. Tapi kalau merasa diawasi Allah, dimanapun kita berada, di situ ada Allah. isin. Mripate kalau samen badi nyawang maksiat itu mesti gak situ. Hmm. Awas didelok Allah. Hmm. Itu. karena pindang tinggal jamaah malu merasa diawasi Allah. Menurut Bapak, intine tinggal ibadah ngelakoni maksiat mesti merasa malu. Ini iya, muhadarah. Para bapak, muhadharahku selalu hadir bersama dengan Allah. Pun sitok niku pun hebat. Para bapak, enten wong badhe maksiat nggih. Ahwal muhadharai teko gak sido. Mboten sido maksiat. Para bapak, Nomor luru al mukasyafah. Al ku dibuka tabir penutup mata hati untuk melihat barang gaib. Mukasyafah terbukanya tabir penutup mata hati untuk melihat barang gaib. Barang gaib niku para bapak ana barang sak temene dohir akan tapi tidak di depannya. Niku nggih gaib. Utawa barang sing berada di alam gaib niku nggih barang gaib. Barang-barang yang berada di alam gaib termasuk setan, termasuk malaikat, termasuk bidadari, termasuk jin, termasuk kenikmatan kubur, seksa kubur, dan lain-lain. Niku barang sing manggun teng alam gaib. Niki selalu bisa melihat iku jenenge mokasapa, Utawa kerentek atine wong. Iku nggih Orang yang arif billah iku di samping diparingi musyahadah juga diparingi mukasafah. Asyih Junaid al-Baghdadi ditanya, orang arif itu yang bagaimana saya Junet orang arif itu orang yang bisa berbicara tentang rahasia hatimu walaupun lesanmu tidak berbicara hmm, para bapak jadi orang yang bisa memandang rahasia hatimu walaupun lesanmu tidak berbicara Kula eling ajak lare pondok rojak suwan Romo Abdul Jalil. Yai Jalil waktu niku ngerokok niku tek nyembung, tek nyembung, tek nyembung. Selare sing kalau jak sowan niki enek sing krentek atine yaiku jarine wong luhur wong agung kok ngerokoke gak leret hmm. ngerokoke kok sambung tek sambung tek sambung <laughs> Yai Jalil mesem <laughs> Kula ngerokok niki mboten roh rasane rokok Yai Jalil Kula ngerokok niku nikmat eling teng Allah Kula sampean sakit ngoten. Nikmat eling teng Gusti Allah. Paling-paling nek kula jengan meksa kangge eling Allah. Iku ana rasane sing maringi rasa Allah. Sing tak sedot iku mbaku, sing gawe mbaku Allah. Hmm. Iki ana genine geni sing gawe Allah tak sedot metu belu sing gawe belu Allah paling ngono tok. Iku e wis gak iso. Lha <laughs> ya iku ngrasakno nikmat ngerokok ku mboten nikmat ya, tapi nikmat eling Allah. Terus e dawuh ngeten prayo isih apik ngerokok tapi eling Allah katimbang orang rokok tapi gak eling Allah. Niki nuleh dengan bocah sing ini kentek ngoten niku. Nah, para bapak niki perso kentek ati niku nggih barang gaib. Barang gaib ku apa? Barang sing ora kentek dibuktekno nganggo panca indra lahir. Jenenge barang gaib. Bapak kejadian yang jauh niku nggih barang gaib. Bingenane jangan seeling. Sidina Umar bin Khattab di atas mimbar di Madinah. Kemudian bala tentara di Persia ya, akan terkalahkan musuh kono jumlahi setitik terjepit. Sidina Umar tahu Padahal Persia dengan Madinah jauh pak. Kemudian Sayyidina Umar mengemando ya syariah al-jabal. Ya syariah al-jabal. Memandu. Pada jaraknya jauh. Nah, para bapak, niki jenenge wong sing syafa. Ya, ditunjukkan Allah tabir penutup mata hati disingkap sehingga melihat apa yang mesnya tidak bisa dilihat. Muka syafah, para bapak. Sangat sulit lagi adalah muka syafah mengetahui masa kematiannya. Wong sing ngerti masa kematiannya niku termasuk wong muka syafah. Muga para bapak barang-barang sing gaib ku termasuk kapan aku mati. Di mana aku mati? Apa sebabnya aku mati? Ini ku barang gaib kabeh. Termasuk barang gaib maneh wong wedok iki bisa anak pira. Hmm. <laughs> Para bapak, nek dukun bayek ku sebab pakulinan. Nek mijeti, mijeti nyenggol rahime wong itu. Wah, iki bakalin di anak meneh iki. Ngono tok, tapi gak iso ngarani anak piro. Ora Bapak niki termasuk barang gaib. Aku besok mati neng di ya. Kapan Aku besok dimakamkan di mana? Nah, para bapak, saat temani uang siap-siap kuburan, ini kubutan bener. ini ya nek pas naik kapal terbang ceblok neng lautan terus jadi sarapan ikan hiu. Nah, gawe kuburan wah sudah diwatur sebaik mungkin jebule dipangan ya wahyu. <laughs> kaya kaya wis seru bakale. Iki para bapak barang-barang gaib. Eh, wong sing ngerti kapan mati niku mesti adalah berita dari Allah. Winginane kula cerita jenengan Ibnu Rumi. Ibnu Rumi niku lahir di Rom tapi dibesarkan di Irak. Ibnu Rumi gadah bucu misanane dewi. Eh, karena saling mencinta. Ibnu Rumi putani kadah tapi melarat. Putani kadah tapi melarat itu koyo ya, bisa Gusti ngresakno kok ngono. Ora duwe tapi nggih tul mana? Tul mana? Ana wong sugih eh, gak duwe-duwe anak. Paling anake telu tok. Paling akeh. Lu malah sing anake kuwadah sing ora patek duwe-duwene. Buku panjang hiburan ini tok. Suatu saat Irak dilanda krisis ekonomi. Sehingga termasuk Ibnu Rumi sak keluarga ini mengalami tiga dinten mboten dahar. Bareng mboten dahar Sing wedok matur, "Ya bena ami, wahai Mas, putane paman, kula jengan pun terbiasa mboten dahar tigang dinten. Tapi anak-anak nopo kuat mboten dahar tigang dinten." Niki saniki pun hari keempat, Mas. Saya ini penjengan kerja nyambut damel kinten-kinten si dinten gadah hasil setengah dirham pun cekap mas kangi biaya hidup setengah dirhamku duit saat ini kira-kira wulung puluh hewu Wulung puluh hewu kanggu hidup pun cekap sak drio. Nah, pendapatmu dik jare sing lanang Ibnu Rumi aku nyambut gawe apa dengan datang pangkalan pasar ngriko tengriko enten pangkalan sukul banain suk artinya pasar banain tukang bangunan tukang bangunan ngriko biasane mangkal podong lumpuk Kalau bapak tiang Arab niku ngoten modele, jadi kapan butuh teng pasar mawon. Teng pasar niku enten kumpulan tukang-tukang bangunan. Eh mendet riku. Lah maksudnya sing wedok ngoten <clears throat> mangkal teng riku nek enten tiyang sing mbutuhaken mangke badhe nggih njaluk tenagane. Ya wis sesuk isuk Barsupu aku tak budal. Para bapak betul keranjang kali pacul. Akhirnya melampah dereng sampai dumugi pasar niku petuk masjidun horobun. Yeah. Masjidun horobun matruk. Masjid harap niku wis rusak. Matruk tidak terpakai. Di masjid niku rusak mboten kanggu. Terus Ibnu Rumi melebet teng masjid niku. Biasane piyambake panjen dawamul wudu. Akhirnya terus sholat duha teng masjid niku. Ngangge wudu wau subuh. Bingane berjanji datang Allah, ya Allah. Kula mboten badhe kerja teng sinten-sinten kejawi namung datang panjenengan. Terus piyambak iku salat sampai duhur. Bal duhur salat sunat sampai asar. Lah dua asar wiridan sampai maghrib. Batu maghrib salat sunat sampai isya. Kalau bapak habis maghrib niku gadah kentek badai kondur. Neng boten situ krono dipikir nek mulai bar maghrib dan orang gowo popo. Musim Engko nek takon alasane piye? Hmm. Nek anake nek jaluk mangan alasane ya apa? ya Allah Gusti kula kita tak mantuk isa akhir mawon kira-kira kabeh mun tilem <laughs> Berbapak sembahyang terus niku ngolehno surat ikhlas jumai sebelas ribu. Sebelas ribu surat ikhlas. Berngoten isa akhir. Ya kira-kira jam 12 begini niku kondur tekan ngarepe lawang baik curiga ning jerone kok rame bojoku kok guyu-guyu banter anakku kok guyu-guyu banter padahal nek tak tinggal lunga kuwi setengah mati kabeh kok bisa kuat guyu-guyu banter ku gek ana hal sing gak nyenengno hal sing gak nyenengku para bapak engko kek bojone gak kuat kek jaluk-jaluk tangga Reko wong sufi niku cacat nggih. Jaluk-jaluk niku cacat. Terus bapak akhiripun terus ngetok pintu tok tok assalamualaikum sing wedok metu mesem Waalaikumsalam ya bena ami Dinten niku dinten barokah, barokah jenengan. Apa dik menjelang maghrib bau enten dayoh pakaiannya ijo-ijo. Ganteng-ganteng. Sing kale ku beto bangkelan, beto bingkisan. Sing setunggal boten. Jadi tunggal niku lu salam teng kula, assalamualaikum. Kulo jawab waalaikumsalam. Terus takon, apakah ini rumah Ibnu Rumi? Kulo jawab enggih. Anu yo, ya, juragane Mekas. Ibnu Rumi supaya kerjane tambah giat. Engko gajine ditambahi. Hmm. Iki gajine Ibnu Rumi kerja sehari. Ambek iki panganan kanggo Ibnu Rumi sak keluarga. Bar pamitan, Mas. Bareng kula buka sing bangkilan setunggal niku isine arto dinar. Duit dinar ku isine sewu dinar. Sewu dinar niku para bapak, para ibu, kurus uang sekarang niku 160 juta. Jajal uang naik 160 juta, ya. Niki mau dibungkus kan sak kerdus, Pak. Dan <laughs> niki uang dinar seribu dinar. Ingkang setunggal Mas kalau buka panganan semua macam-macam. Kulo sampun dahar anak-anak sampun dahar pun warak Saat niki kantun jenengan monggo dahar bak dan sari. Gak di aku sik ditanggungan salat. Jadi para bapak wali niku mboten terpengaruh kali duit. Mboten terpengaruh kali panganan. Isih terpengaruh memandang Allah. Karena mandang Allah punya rasa duit tanggungan sa alat. Oleh mboten mandang Allah, mboten merasa cinta Allah, mboten rumangsa aku ditanggungan salat niku napa malih salat sunat. Nah, para bapak akhirnya wis aku tak salat dhisik, Dek. Engko lagi mangan, lagi turun. Tentu sembayang para bapak Ya. nikmat sembayang. Badhe ngoten wiridan. Waktu wiridan niku liar ngimpi ketemu Allah. Masya Allah. Ngimpi kok iso berdoa Allah piye. Ngono ku mbayangno. Mergo urung tau. <laughs> ngimpi petuk kiyaine wis jarang gitu ya. Kemaling oh, ngipi petuk malaikat, ngipi petuk nabi, ku Senawai dhewe ning ngipi nggih petuk kethek. <laughs> peduk celeng. <laughs> Berbapak Dawi Imam Ghazali Nek petuk menguelek rupane welek medeni iku iblis setan. nih Nek betuk pokok gua deng, kadang etok wayu. Niki malaikat. Nggih. bapak, ngipi kok petuk kedek. Nggih. Welek. Niki wong sing biasa ngajak syirik. Ngipi kok petuk celeng. Niku nggih welek. Nisa mengipi kok petuk wedus niku sae, Pak. Nggih, sae. Dengan pamane ditawani wong. Ditawani wong ya, bocah wedok. Rupane wayu. Terus dengan dereng kenal disihoroi. Bareng disihoroi, lu aku petuk babi. Aja mbok terus loh Pak. Niku wong sing sipate elek menemeni dadi bojo sampeyan ditumpaki wong ya gelem. Nah, sipate babi ngene iku. Kok isi istikhore kok petuk wedhus niku suai. Nggih. Mboten kok elek. Wedhus niku wong sing hatine slamet. Wedhus niku. Wedhus ku barang nggih hewan sing halal wedhus niku sipate api wedhus niku wedhus niku nek kawitan petuk kancane serudukan Pak Wen ewe suwi rukun. Kadang kula kali sampean boten kawitan petuk wapi suwe-suwe tukaran. Dadi sik kalah me wedhus. Tingipi kok padha wedhus niku sae. pedus <laughs> lanang Pak, padha lanang. Kawitan pedok ra serudukan. Serudukan. Kuwi nek suwe kenal apik, nggih. Terus <laughs> sampeyan nek petuk kanca jianyar monggo monggo monggo. Oleh pitung dina tukaran. Nah, kalau bapak kalau matur Ibnu Rumi ngipi petuk Allah. Allah dawuh Ibnu Rumi sliramu kerja ning aku tak angkosi sakmono cukup durung. Pun cekap busi langkung-langkung. Ya wis nek ngono awakmu tak sepuro kesalahan bu sepuluh ribu kesalahan tak unggah unggahno derajatmu sepuluh ribu derajat. Hmm. Tak tambahi kebagusan sepuluh ribu kebagusan. Wis cukup sampun. Jalu oh mboten. Hmm. Jalu oh ngutak paringi. Menaik dengan ngutus nyuwun nggih, kalau tak nyuwun Gusti. Jalu apa? pengen pundut mawon. Jaluk mati. Aman pewani jaluk mati. Pada tinggal bucu ayu anak akeh. Biasanya sama nek sakit sing dipikir nih, sing dipikir anake. Hmm. anak cek cilik-cilik pak aku dulur air, ae ra Ya wali boten pengen pundut mawon. Lah kok ngono sepatas kula enggal kepanggih kalih panjenengan. Udah oh, mencintai Allah ku mengalahkan mencintai anak, mengalahkan mencintai istri. Bapak, mongko nek mencintai Allah lebih unggul daripada mencintai istri, sama delok sikape kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pinuju asyik nggih berbincang-bincang dengan Siti Aisyah. Begitu mendengar adzan, Allah Akbar, Allah Akbar. Dari Siti Aisyah, aku ditinggal pelencing kaya wong gak tahu kenal. Loh, niku. Kira-kira kula kali pengen waktu subuh ndang pas turu mbek bojone krungu adzan nggih ngoten ditinggal bojone. Masya Allah. Terus Gusti Allah dawuh Ibnu Rumi, nek masalah ajal iku di tanganku. Di tanganku niku kata kiasan para bapak tegese ning kekuasaanku. Nek wis teko ora kene maju, ya ora mundur. Tapi tak kandani yo umurmu kari sangang dino. Lho niki Pak. Niki akhirnya jadi ngerti nggih. Kapan aku meninggal? Nggih. Niki tahu soalnya nopo informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Lho nek mengerti ngoten poe nak Pak siap-siap gak tau metu aku pengimaman. Jadi akhirnya sedo teng pengi Muhammad. Panjenengan mboten sumerep. Ya untung kowe jamaah sadiliyah saking petirungan niku enten pas jamaah subuh sedo. Alhamdulillah. Enten sing pas badhe maca manakib. Waktu niku nyekel mik nggih, isik maca selawatan Maulaya soli wa salim iman Pas ngeten itu, Masya Allah. Tak khawatir neng pas neng warung nakal terus mati. <laughs> ya Allah. <laughs> oh mboten sumerep soalnya. Nah, kalau bapak termasuk pangeran tidak disebut namanya Putra Harun Ar-Rasyid. Putra Harun Ar-Rasyid niku setiap hari silaturahim patus ilmu datang al ulama wal hukama nggih wal kubara suatu saat ziarah teng ulama Suatu saat ngaji Tengku Kama, Suatu saat ngaji Tengku Barok, Ulama niku sinten? Ulama niku wong-wong sing diparingi pengertian tentang hukum-hukum Islam. Tapi ora diparingi kemakrifatan ulama. Nek hukama niki mboten sepinten diparingi pengertian tentang hukum-hukum. Tapi diparingi kemakrifatan. Nek kubaro kubaroku ilmu tentang hukum paham di samping niku juga diberi Allah ilmu kemakrifatan. Di masalah hukum pinter nggih marifat nggih. Kula Bapak niki jenenge fakihun sufiun, Nggih. Faqihun Enten sufi fakih, Nggih. fakihun. enten fakihun sufiun niku derajati sik dhuwur faqihun di pertama ku ilmu fakih ilmu syariat ini mendalam. Setelah itu baru mendalami ilmu tasawuf. Pilih utomo kadibang mendalami tasawuf dulu, kemudian baru mendalami fakih Mulane Imam Syafi'i dawuh faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillah iyyaka ansahu awakmu kudu pinter fikih mari ngono pinter tasawuf aja situk tok Fadhalika qasin lam yadhuqal buhu tuqan Wa hadha jahulun kai Fadul jali yasluhu Mengku nek pintare fakih tok iku atine atos ora bisa takwa Allah Wong nek pinteri tasawuf tok budu. Budu tentang ilmu fikih. Bagaimana orang bodoh akan bisa baik. Jadi fakihan kudu ahli fikih sing temenan majur sufian. Niki para bapak contone lari pondok sing ngaji ngaji ngaji mulai sopo alate macem-macem ilmu usule, ilmu kuaite ilmu akidae, mendalam ilmu syariat paham lakune wis bagus terus nyemplung neng tasawuf, tasawuf. kule bagus kebanyakan wong-wonge dhewe iku biat kurung pinter fikih. Nggih mboten? Nggih mboten? <laughs> melu biat, melu biat terus amalane wong tasawuf bar ngono lagi belajar pake Untung nek sik gelem belajar. Nggih. Nek mboten purun belajar, nggih. Wis tarekate ora patek jalan. ilmu tasawufi gak sepiro fakih gak ngerti lah niku sing dadi poyokan wong nggih poyok inopo pas khususiah <laughs> khususiah ana tikus ceblok <laughs> ana tikus ceblok we kancane <laughs> we ora ngerti nek muni we ku salate batal Bang didelok tikusiku berdarah. Mergo mari dicokot kucing melayu ucul. Hmm. Wakhir mlaku ning gegere wong-wong, wong sing lagi khususiah. Ya. Gegere iku darah tok. Hmm. Ra apa-apa wong pas khususiah. Ya. <laughs> Iku jenenge <laughs> nglakoni tasawuf tapi gak ngerti fa. Oke. Okay. Nggih. Di padha-padha pinter para bapak, pintere fikih dhisik mendalam baru mendalami tasawuf itu lebih bagus daripada mendalami tasawuf dulu baru mendalami fikih. Nah, para bapak ini masalah ilmu. Kula terusno wali niku wau, wali niku gadah ahwal pinten wau Pak setunggal moha nomor loro hatta eh napa muka siapa? Kalau niki badhe nyeritakno sing kedua niku lho. Sinten niku jenenge eh, Pangeran putrane Harun Ar-Rasyid. Iku ngaji dengan ulama. Ulama iki fikih, Terus para bapak ngaji ning ngene hukama. Hukama ku wong sing ahli tasawuf, tasawuf. Nggih, lajeng ngaji tengene ulama sing pekeh yo alim, tasawuf yo alim. Rono sing di silaturahimi sing dadi gurune ngoten-ngoten dadi piyambake niku jauh daripada pengaruh-pengaruh duniawi. Boten seneng datang kedudukan duniawi itu boten seneng. Mulane bareng bapak terpilih menjadi khali khalifah Harun Al rasid di Baghdad, baik tambah lungo. Padahal kalau bapak cara ini jadi pangeran ini kurang gagah sih Pak. Pangeran sapa Pak sing rabi ku sak dunyo mringeti kabeh. Lho? <laughs> William Pengiran Carles terus bojone minggat ya kok. Oh, Masya Allah, bangga jadi putra raja. <clears throat> Niki mboten bapaknya ke jabatan khalifah mesti terpengaruh artinya. Nggih. Ambek kemuliakan kedudukan pamitan lunga pamitan embek bapak embek ibu e dicegah gak kena akhirnya krono memaksa ibu e nggih memberi mutiara nggih permata Nah, nek panjen karena dicegah ya budal lo ibu no Iki permataku simpenan sak waktu-waktu kanggo ini permata saking kerajaan, Pak, nggih, bukan main. Mesti nggih larang regane. Budal, Pak. Cek muda rupane kuwateng, nggih. Terus piyambai mangkal teng sukul banain. Sukul banain, nggih, mangkal teng riku. Terus napa nih, Nggih kerja Nenten tiang sing butuhaken piambai kerja. Tapi kerjane piambai hanya setiap hari Sabtu. Eh, nek perjanjian ongkos nyuwune satu dirham dua danik. Satu dirham satu danik. Satu dirham satu danik. Satu dirham iku nek dipecah-pecah dadi 6 danik. Dadi nek satu dirham satu danik berarti 7 danik. Kehidupan sehari piambake cukup ambil satu danik. bapak bahan makan luar negeri niku kumun ngirit, Pak. Nek teng Indonesia niku mun mubru nggih kanggo marung marung ngene makyot barang ngoten niku <laughs> nggih murah. kapan kapane satu dirham wulung puluh hewu nggih. Satu danik niku pinten berarti 16 hewu Berarti sangang puluh enam ewu kanggo seminggu. Oh nek coro teng tambak beras unjul turah Pak. Nek teng luar negeri niku larang Pak nggih. Larang. Hmm. Nopo jenenge kebab niku lho Pak, sak jempolan sikilku enam real Pak. Patang real, enam real. Nek patang real limang real limang real berarti rola sewu setengah. Kebab cilik ni dulu, rola sewu setengah. Niku nek saman betul tengene gak ayam bong Solo ni. Hmm, pinten Pak, niku mun sak kotak ni. Indonesia ni niku murah panganan. Dan itu berarti biaya hidup itu tujuh danik. Suatu saat sang pangeran niki diceluk ambek wong soleh. Wong soleh seorang kiai, wong soleh. Iku tuku omah elek-elekan. Panjane wong soleh. Gak perlu omah api-api. Omah api paling mati ya gak digowo. Tapi tembok belakang ku ambrol. <laughs> Akhirnya patus tukang, laku peduh bocah ganteng. Kelemis, pancen anake raja jere. Dek, sampean gelem nyambut gawe ning nggonku purun, nggih. Monggo, monggo. Ambek mlaku matur. Tapi enten syarate, Pak. Apa dik syarate? Nek wektune salat kula mboten Pak mboten purun dicegah salat jamaah. Kuwi mesti salat jamaah. Nek siang ampun yukani mangan kula. Nek dalu mawon nyukani dahar kula. Bareng kerja niku para bapak Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Cara saniki janji jam pitu ya jam pitu temenan engko leren duhur. Niki duhur adzan nembe leren langsung ke masjid jamaah. Waktu jamaah kerja malih sampai asar, adzan asar. Adzan asar niku jamaah asar, bar ngoten kerja malih. Padahal biasanya wong ku sampai asar. Niku sampai maghrib para bapak nih jamaah maghrib, pernonton kerja malih sampai isya. Luar biasa. yang baik beton purun. Diparingi dar beton didar Mereka poso. Niki sang pangeran ini. Wow. Kerjane suai mboten enten tukang songkoyok. Mergo dihitung per jam per jam kali tukang biasa. Niku lipat dua kali. Mulane janji satu dirham satu danik ikut diberi dua dirham. Kalian wong soleh. Beten purun, beten. Kalau janji namung satu dirham satu danik. Berngoten terus susu balik. No. Tukang Ricky enten sing ngoten. Suwe dibalik. Eh, tukang saniki janji jam pitu, jam pitu panjang teko. Tapi teko gue ku ungkal-ungkal. Ngikiri graji. Duh, iku urusanmu kudu ning omah. Neng nih juragan jam itu tandang mulai tandang lah kok ngungkal arit. Iku lah penggaweanmu. Tiling-iling lo, niki Niku korupsi, Pak. Korupsi waktu. Ti janji jam pitu, yo ya pitu mulai tandang. Mboten kok ngikiri geraji ngungkal arit. lengkung kali lo sampai sak jam lo. Iku kan urusanmu. tutu <laughs> urusannya jurah jurakan. Orang Bapak Bareng ngoten sesuai parani mulai teng pasar, ditakokno. Loh, iki gusi ndi kok gak ono. Oh, mboten Pak, niku kerjane namung seminggu sepisan, pendak Sabtu tok. Nggih. Mergo oleh satu dirham satu danek untuk biaya hidup itu cukup seminggu. Wis mboten kerja. Kangge napa ibadah tok. Para bapak, Terus Sabtu depan diparani pedok malih, dijak malih, kerja malih. Terus Sabtu maneh yang ketiga diparani malih, krono seneng delok kerjane ini. Jarene wong-wong, "Oh, niki sakniki sakit." Teng padang pasir niku lho tengene omah khema enten wong tuwek nggih, bon ajuz Ajusku wong tuwek wedok sing wis nini nini. Nggih. Teng nih. manggone. To diparani ngriko. Diparani ya Allah, turu iku lemek pasir. Bantale iku namung pasir diunduk-unduk. Hmm. Dan diparani niku wong saleh ku nangis ndelok kondisine. Pak, bon saman mantuk, Pak, saman mantuk binjing mawon waktu sholat duha sama ngeriki mungkin sama ngeriki pak kulubun pecah eh, niki pak ngerti waktu kematian niku mau kasafah Mboten sakit ngerti nek mboten diparingi Allah bab niku termasuk mafatihil ghaib kunci-kunci barang gaib Lo oh, Bapak, barengan tuh subuh nggih mun siap-siap si tiang niku lare niku wau. Duha teko. Sadurunge niku wau piyambake wasiat, Pak, binjing nek sama ngeriki kula mun pecah. Niki tenggulun klambi kula niki sama pendet, Pak. Niki enten permata. Nggih. Kula bekas panjenengan manggi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Niki Samar Atono Harun Ar-Rasyid. Kula binjingku saman dusi. Saman ulesi nganggo pakaian kula niki mawon. Mboten usah nganggo kain baru. Terus kulo sampean sawati. Nggih. Nggih. Benjing Pak ngeri kumun pecah estu terus dimandikan diulusi kalih pakaian ini ku tenggulone klambi ten permata ku disipuk disimpan pun bareng nggih pengeramutan mayat niki sampun selesai piyambak iku tuh budhal teng Harun Arasid kebetulan Harun Arasid itu berarti turbah nggih pun sing jenenge pengawal pengiring luar biasa wong raja numpak kereta kencono Mula bapak akhirnya dicegati wong niku wau. Dicegati pengawal kan ngamuk, Pak. Wong desa kok nyegati raja liwat. kalau kira sama nyegati Pak SBY liwat dong Gak ditutup polisi lho. dicekal niku Pak digepuki. Rasul kurang bijaksana. Jangan, jangan, jangan. Coba bawa sini saya tanya. Hmm. Kenapa awakmu kok nyegat aku? Kulo ansal amanat. Amanat apa? Ngaturaken permata dateng penyengan. Dilingi-lingi geblak semaput. Haru arosit. eling putrane. Perayu hmm. ayu ayu balik mulih Pak nggih teng pendopo sing wedok ditimbali sing wedok hei permaisuri nggih ditimbali bareng moro kok ana wong lanang gak sida balik wis jo balik iki nek bareng perlu ya niku wong wedok salihah Pak nek petu-petuk pandang liya ku balik mlebu Ora kok malah ganyi nemoni <laughs> ya Allah terus akhirnya iki lho wong diamanati no permata iki sing itu ndelok jurit ngeblak semaput bareng ngoten terus ditakoni barang wis sadar nggih lakoni sing tiang niku tiang soleh niki iki ceritane piye sing duwe permata ku ora ana kejaba anakku Iki ceritane diceritakno kabeh. Bangetan bijinge kan ngeteraken tentang kuburane. Hmm. Teng kuburane. Bareng tekan kuburane Harasid niku menangis. Nah, kamu berhasil. Hmm. Bapakmu gagal. Hmm. Malah ngoten, Pak. Anak, ah, kamu berhasil, tapi bapakmu gagal. Apa itu, para bapak? Kudawe sebunatoilah sakandari. Ini awakmu pengen kebahagiaan yang tidak sirna. Tinggalkan kebahagiaan yang bisa sirna. takut badan ngeteni ini. Kebahagiaan yang bisa sirna ada kebahagiaan uang. ya? kebahagiaan kedudukan, kebahagiaan pengaruh di dunia ini, itu adalah kebahagiaan yang bisa sirna. Tinggalkan kebahagiaan yang bisa sirna. Mencari kebahagiaan yang tidak akan sirna. Apa memperoleh usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus al nangis sampai berkata, Nak, engkau yang berhasil. Bapakmu gagal. Kalau niku bapak sing pendek pendet niku lho. Sakit mengetahui kapan dia mati. Nah wis dawa waktu duha sama ngeriki kalau pun pecah. mulanya kalau wasiat. <laughs> Awai di mengkis, mengkis rumangsane umure umur 10 tahun lagi. <laughs> Bun, niku siji muhadharah luruh muka sapa. Sing nomor telu musyahadah. Kalau sudah bisa mandang Allah seperti sing dikandakno teng tengriki, nggih abadi pemandang hanya kepada Allah. Bahwa oh, Bapak saat tulisi perjalanannya akan selalu dilindungi oleh Allah. Sehingga terus menerus cahaya kualiannya. cahaya kualiannya terus menerus walaupun sudah mati. Ia tidak pernah menceritakan tentang dirinya. Ini betul nanti cerita. Saya cerita no pangeran ini mau Nggih, mboten cerita dia siapa. pada keputra seorang khalifah Raja Harun Ar-Rasyid. Mboten diceritakno. Bapak dan tidak pernah punya ketetapan artinya kesenangan hati dengan selain Allah. Abu Yazid Al-Bustami Lahir 188 Hijrah. Wafat 261 Hijrah berkata. Keberuntungan, artinya keberhasilan para wali. Itu tampak dalam empat nama dari Asma'ul Husna. Masing-masing kelompok mereka berdiri dengan membawa nama itu yaitu al-awwalu yang maha dahulu tanpa permulaan. Dua al-akhiru yang maha akhir tanpa kesudahan. Al-dhahiru yang maha nampak al-batinu yang maha tersembunyi. Barang siapa yang telah tenggelam dalam mengamalkannya, maka dia telah sampai ke tingkatan yang sangat sempurna. Barang siapa yang mendapat keberhasilan dengan nama ad dia selalu melihat kebesaran kekuasaan Allah. Adzuhiru niku singketok. ketok. ku para bapak dua sifat adzuhiru. dua sifat albatinu. Lahir iku tegese ngetok, ngetok arti yang aslinya ngetok kanggone wong sing wis Allah itu ketok jelas ketok jelas bagi siapa bagi orang yang sudah masuk di makom musyadah, sudah masuk di makom bisa memandang Allah Al-batinu Allah itu tersembunyi batin ora ketok ini adalah bagi orang yang fi maqamil hijab. Fi maqamil hijab itu artinya orang yang masih tertutup mata hatinya melihat Allah. Itu jenis makom hijab. Makom hijab ini koyok kulo sampean niku lho, Pak. Burung iso ningali Allah durung bisa. Nek delok lombok, sing sampean delok ya lombok. Paling-paling ngeling-ngeling sing gawe Allah. Ngeling-ngeling lho Pak, durung nyawang lho. Kapan delok timun, tak gawe contong bahasane pawon-pawon ku wong wedok seneng soalé. Delok timun nggih, para bapak nggih. Niku sing kita tingali nggih timun nggih. Jeruati yomuniti ya timun. Paling-paling meripat delok timun hati eling singgawi timun Gusti Allah. abdohiru kangune wong sing wis makom musyadah delok lomba apen ya ketok Gusti Allah. Delok lombo ijo ya ketok Gusti Allah. Delok timun ya ketok Gusti Allah. Niki para bapak ana wong keberhasilan kewaliannya adalah adzahiru. Hmm. Adzahiru. Barang siapa yang mendapatkan keberuntungan dengan adzahiru, ia selalu melihat kebesaran kekuasaan Allah. Melihat Pak, melihat. Betul hanya ingat delok lombok ngono. Itu adalah melihat kebesaran Allah. Di lombok sakmene ya. Iku rupane kok podon. Lombok brintik ya brintik kabeh. Lombok ijo ya ijo kabeh. Cete kok padha, lek ngecat kapan? Ini melihat kebesaran Allah. Barang siapa yang keberhasilannya atau keberuntungannya dengan nama Al-Batinu, dia melihat apa yang terjadi di dalam rahasia cahayanya. Rahasia cahayanya. Sir kalau Bapak. Rahasia cahaya. Cahaya itu ilmu kemakrifatan. Iya. Apa itu? Barang sing batin para bapak batin ya mengenai afalnya Allah, mengenai sifatnya Allah, mengenai nama-nama Allah, mengenai zatnya Allah. Ini semuanya adalah barang yang batin, barang yang tersembunyi, tapi ia bisa memandang itu. Barang siapa yang keberuntungannya dengan nama Al-Awalu, dia akan sibuk mengkoreksi masa lalunya. Angel loh Pak, mengkoreksi masa lalu ku angel. Padahal orang yang bisa berhasil itu harus menulis apa yang telah ia lakukan. Ditulis di data, Aku usia sekian sampai sekian, ini saya sekolah. Di tengah-tengah sekolah aku pernah berpacaran dengan si Anu. Itu ditulis kabeh di data. Kalau sudah kemudian laksanakanlah apa yang kamu tulis. Rencana, rencana tulisan, ya, program apa yang harus kau lakukan. Ini coro lahir para bapak. Iya. Jadi mengkoreksi masa lalu. Kalau mengkoreksi apa yang dikoreksi? Kesalahan. Jangan sampai mengkoreksi amal yang baik. Ya, koreksiin kesalahan-kesalahan. Ya, kemaksiatan biyen. Aku dadi wong belundat iku pirang tahun. Niki para bapak, krono wali niku ada masa lalunya suram. Kaya Abu Yazid Al Bustami masa masih mudanya tukang begal. Hmm. Ini berarti selalu memandang, mengkoreksi masa lalu. Udah Bapak Fudel bin Iyad, gurunya Ibrahim bin Adam. Niku para bapak nggih, niku pembegal penggoda wanita. Utbah al-Ghulam, peminum berat. Utbah al-Ghulam. Itu mengkoreksi, mengingat-ingat masa lalunya. Jadi barang siapa yang keberuntungannya, dia akan sibuk mengkoreksi masa. Dan barang siapa yang keberuntungannya dengan nama al-akhir, dia akan selalu sibuk mempersiapkan diri untuk masa depannya. Dapat akhiru, ya, dia selalu mempersiapkan ya, untuk masa depannya. Masing-masing akan diperlihatkan menurut kadar kemampuannya. Kadar kemampuan boten podo para bapak. Tigampangane kelompok adzohiru itu satu persatu kemampuannya berbeda. Kelompok Albatinu juga begitu, satu persatu enggak sama. Yang al awalu juga begitu, al akhiru juga begitu. Gambarannya bocah-bocah sekolah, podo-podo tamatan ibtida, iya. Tapi kemampuan yang dicapai mesti ber Podo-podo sanawiyah. Ya. Muridnya piro seket. Gurunya sama. Gedung sekolahnya sama. Bangkunya sama. Kitabnya sama. Waktu belajar sama. Tapi yang diperoleh mesti tidak sama. Jadi tergantung ya, dumateng kemampuannya masing-masing kecuali yang telah mendapatkan kebaikan Allah dengan rahmatnya kecuali ini ku memang diisimakan langsung oleh Allah inilah yang dimaksud dengan perkataan Abu Yazid Al-Bustami yang mengisahkan bahwa orang-orang khusus orang istimewa dari hamba Allah itu telah mencapai ketinggian tingkatan melalui pembagian ini. Al-Zahiru, Al-Batinu, Al-Awalu, Al-Akhiru. Tak tutup no para bapak. Demikian juga orang-orang yang telah memasuki hakikat maka mereka terhapus dari sifat-sifat makhluk. Seperti firman Allah, Watah sabum aikodo wahum rukud. Surat Al-Kahfi 18. Kamu menduga mereka tidak tidur. Padahal mereka tidur. Baru Bapak, wali-wali niku wong nyawang iku melek pada wali ku turu. <laughs> Aja diarteni nurut uteke sampean lho. Aja. Oh dadi wali turu tok ya gak tau melek. <laughs> Oleh Bapak, wong melek sing nyawang apa nih? Ngon. bangku nek melek sing nyawang apa apane? Sing nyawang itu mata kepala. Sing disawang opo, Sing disawang alam musyahadah. Alam nyata. Nggih. Saman ku nek melek, nek melek, sing saman delok ku apa? Sing didelok ku alam nyata, alam musyata Sing delok apa? Mata ke kepala. Ku contohnya delok lombok. <laughs> Sing nyawang mata kepala, lombok ku alam musyata, alam nyata. Nek delok wedhus yo ngono, sing yo mata kepala, sing disawang ya wedhuse. Hmm. Ku jenenge wong melek wali ku gak ngono. Tapi wali ku turu, apa artinya turu? Sama nanti turu badan. Nun, nanti turu. Sama waktu turu bermimpi. Bermimpi. Ketemu gadis yang cantik. <laughs> Terus kenalan sampeyan. Tumbang sani sampean ku asyik seneng. Wong sampean turu, iku sing nyawang mata kepala to, Pak. Nun. Sing nyawang apa? Mata ha? hati. Lah iya, wong sampean turu ning kamar. Kok kedalan ambek wong wedok? Leh kenalan ku teng pundi? Teng puncak Gunung Kelut. <laughs> Lho <laughs> kok ning kono, lewone kamar mosone puncak Gunung Kelut sih, Pak. Iku berarti alam ga gaib. Dadi wali ku mbok no koyok melek, mbok At Atene mbok duga dia melihat dengan mata kepala, yang dilihat hanya alam ada. Tapi sebutnya dia adalah tidur. Hanya tidur apa? Yang memandang bukan mata kepala, tapi yang memandang mata hati. Yang dipandang alam ga, gaib. Ini kados ini jenenge Yakut al Arsi. Nggih, Yakut al Arsi. Kenapa disebut al Arsi? Karena dia jasmaninya di bumi, tapi rohaninya di bawah aras. Ngoten niku. Iki jenenge atine ning alam gaib, nggih. Walaupun dirinya di alam musyahadah. Dadi wali-wali itu mbok songko melek, padahal ada turu. <laughs> Iku artinya mbok songko wali itu mandang dengan mata kepala yang dipandang alamnya nyata. Padahal yang dipandang dia adalah alam gaib, memandangnya dengan mata hati. Iku istilahnya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitadi rabbi fa'na وانفعنا ببركاتهم وادنا الحسنى حرمتهم وأمتنا في طريقتي ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma'an lam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma'an lam tanihi fardut wilayah inda hajati ilahi, balatun sinihi ya rabbal alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh